بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم الذي جعل لنا عبرة في آبائنا الأولين وجعل لنا أسوة في الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربي زدنا علما وارزقنا فهما Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat yang mendekatkan diri kami kepadamu. Dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang menjauhkan diri kami darimu. Ya Allah, Ya Rabb, tambahlah ilmu kami, dan berilah kami rezeki berupa kefahaman. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun Anda berada, cinta, ridha, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini, insya Allah, yang kita kaji adalah tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Terutama kepada adik-adikku dan anak-anakku yang kucintai dan kusayangi, kalian harus mengenal kisah ini karena Nabi Idris adalah salah seorang nabi yang wajib kita mengimaninya. Nabi Idris alaihi salam kisahnya tidak banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan cuma dua ayat yang menyebut tentang Nabi Idris. Demikian pula di dalam hadis tidak banyak kisah tentang Nabi Idris. Di dalam Al-Quran hanya di surat Maryam ayat 56 dan 57. Itu tentang Nabiullah Idris alaihissalam. salam yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang beliau Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya Dan ceritakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakanlah kepada mereka kisah Nabi Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Nabi Idris adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ini kisah tentang Nabi Idris yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis, di dalam riwayat Bukhari Muslim, as-sahihain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika uh, peristiwa Isra wal Mi'raj bertemu dengan Nabi Idris di langit yang keempat. Bertemu dengan Nabi Idris di langit yang keempat. Insyaallah kita akan mulai ceritanya dan semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan daripada Nabi Syith. Keturunan daripada Syith. Syith adalah merupakan putra Nabi Adam yang telah disebutkan kisahnya pada waktu yang lalu. Jadi Nabi Idris adalah keturunan Syith, putra dari Nabi Adam alaihi salam. Menurut uh, Syekh Muhammad Said Mufayyid dalam kitabnya Qasasul Anbiya disebutkan bahwa nama Nabi Idris ini menurut bahasa Ibrani adalah Khonukh. Namanya menurut bahasa Ibrani itu Khonukh. Kalau di kalangan orang Arab disebut dengan Akhnukh. Akhnukh. Yaitu beliau termasuk dari kakek-kakek Nabi Nuh alaihi salam. Dan masih menurut beliau pula, Nabi Idris alaihi salam dilahirkan di uh, Babilonia, di Irak. Di Babilonia, di Irak. Yang sekarang Irak penuh dengan kekacauan. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah segera memberikan jalan keluar yang terbaik kepada rakyat Irak dan kepada seluruh dunia. Allahumma amin. Nabi Idris alaihi salam mengambil ilmu dari Syith, putra Nabi Adam alaihi salam. Banyak mengambil ilmu dari Syith. Tatkala uh, Idris ini sudah besar, beliau oleh Allah diberi kenabian, diangkat menjadi nabi untuk menyempurnakan tugas yang sebelumnya diemban oleh Syed putra Nabi Adam, alaihi wassalam, wa ala nabiyyina afdalus salati wat taslim. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia, dimanapun Anda berada, cinta, ridha, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada, terutama kepada adik-adikku, anak-anakku yang kucintai dan kusayangi. Kita semua pada mengetahui bahwasanya para nabi dan para rasul sebagian mereka itu saling menyempurnakan risalah sebagian yang lainnya. Karena semua nabi, semua rasul itu uh, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Yaitu dengan mengikuti ajaran-ajaran, arahan-arahan, dan bimbingan-bimbingan dari Al-Karimur Rahim, Zat yang Maha Mulia, Laki Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi, semua rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan dakwah agar supaya manusia semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di seluruh permukaan bumi. Jadi semua nabi, semua rasul itu dakwahnya sama, menegakkan tauhid dan keadilan menegakkan tauhid dan keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman uh, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 25. Surat Al-Anbiya ayat nomor 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun Dan tiadalah kami mengutus uh, daripada sebelum kamu di antara para rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya dia itu tidak ada Tuhan yang hak kecuali aku, maka beribadalah kepadaku. Jadi wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua nabi, semua rasul adalah tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Beribadah kepada Allah saja. Dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Karena itu adik-adikku dan anak-anakku yang kucintai dan kusayangi, kita harus beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Karena memang Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firmannya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya beribadah kepadaku. Jadi hikmah tertinggi dari diciptakannya manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah dalam arti mengisahkan Allah bertauhid. Bertauhid kita meninggalkan segala macam kesyirikan dan semua sarana-sarana yang mengarah kepada kesyirikan. Yang diminta Allah itu cuma satu. Kamu ibadah kepada Allah dan kamu tidak menyekutukan Allah. Kalau kita telah melakukan itu, beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya, maka kita akan menjadi orang yang beruntung, yang sukses di dunia dan di akhirat. Nabi Idris alaihi salam mempunyai akhlak yang sangat agung dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di antara kaumnya. Akhlak akhlak adalah ajaran agama. Semua nabi, semua rasul, di antara ajaran mereka adalah akhlakul karimah. Termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia itu dan beliau telah mempraktekannya. Allah menyebut tentang beliau, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat agung. Demikian pula Nabi Idris, akhlaknya sangat baik, mulia, sehingga beliau mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di antara kaumnya. <clears throat> Beliau dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena memang beliau adalah orang yang layak untuk itu. Beliau baik, beliau menyebarkan keadilan dan beliau dikenal dengan kehormatannya. Beliau membantu orang-orang yang teraniaya dan beliau menyadarkan orang-orang yang menganiaya. Orang-orang yang madlum teraniaya, beliau bantu, beliau tolong untuk dikembalikan hak-haknya. Orang-orang yang dolim, yang aniaya, beliau berusaha menyadarkannya sesuai dengan cara yang telah diajarkan oleh Allah kepada beliau. Nabi Idris alaihi salam, beliau sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengerjakan perintah-perintah Allah dan beliau meninggalkan larangan-larangan Allah. Beliau sangat jauh dari seluruh perkara yang bisa mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau benar-benar takut kepada Allah yang hal itu menjadikan beliau semakin mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah menyebut Nabi Idris sebagaimana yang telah disebutkan tadi di dalam surat Maryam ayat 56 واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا Dan, dan ceritakanlah, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada umatmu kisah Nabi Idris alaihi salam yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang kamu oleh Allah telah diberi wahyu tentang kisah itu. Sesungguhnya Nabi Idris itu adalah seorang nabi yang siddiqon nabiya. Siddiqon nabiya. Jadi di sini Allah memberikan dua sifat kepada Nabi Idris. Yang pertama-tama siddiqon, yang kedua nabiya. Siddiqon itu yang keimanannya sudah mencapai taraf yang amat sangat tinggi. Sidik. Sidik itu yang sangat membenarkan. Keimanannya sudah uh, tingkat tinggi. Keimanannya sudah uh, melebihi yang lainnya. Dan beliau diberi sifat oleh Allah sebagai seorang nabi. Luar biasa. Ini adalah derajat yang amat sangat tinggi. Nabi Sidik sehingga kalau kita baca itu urut-urutannya kan e, minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wasalihin. Jadi yang di bawah itu orang-orang soleh, yang di atasnya adalah orang-orang yang mati syahid, yang di atasnya lagi orang-orang siddiqin. Yang di atasnya lagi adalah para nabi. Dan itu semuanya didapatkan oleh Nabi Idris ali Orang kalau mempunyai salah satu dari sifat itu, sidik atau nabi, maka dia termasuk orang yang bahagia, yang mendapat berbagai macam kenikmatan di dunia dan di akhirat. Kalau di antara umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat gelar sidik ini adalah yang paling utama dan pemimpin mereka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sahabat setia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Beliau mendapat gelar As-Siddiq karena beliau amat sangat tinggi e, kadar keimanannya di atas rata-rata para sahabat yang lainnya. Sehingga ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah itu banyak yang enggak percaya. Tapi sahabat Abu Bakar percaya. Yang penting kalau memang cerita itu dari Muhammad, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku percaya karena aku yakin Muhammad Nabi Muhammad ini enggak mungkin berdusta. Beliau mendapat gelar As-Siddiq yang imannya sangat tinggi di atas rata-rata para sahabat yang lainnya. As-Siddiq. Demikian pula putri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha yang juga merupakan ibunda kita. Ibunya orang-orang beriman, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah juga mendapat gelar As-Siddiqah bintu Siddiq. Wanita yang imannya sangat tinggi, putri dari seorang bapak yang imannya juga sangat tinggi. Alangkah senangnya kalau kita bisa meniru mereka eh, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Orang yang mempunyai sifat sidik atau nabi atau kedua-duanya tentu dia termasuk orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridho, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya, terutama kepada adik-adikku dan anak-anakku yang kucintai dan kusayangi. Hari kiamat itu nanti Uh, semua harta, semua anak, apapun nggak bermanfaat. Yang beruntung hanyalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan kolbun salim, hati yang selamat. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan kolbun salim, dengan hati yang selamat selamat dari keraguan-raguan, selamat dari uh, ketidakpastian, selamat dari eh, penyakit-penyakit uh, hati, selamat dari penyimpangan, penyelewengan, selamat dari syirik, selamat dari pembangkangan, dari pengingkaran. Hati itu adalah hati yang bersih, yang jernih, yang murni, yang bening, yang benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oh, alangkah beruntungnya orang-orang yang datang hari kiamat dengan membawa kolbun salim, hati yang selamat itu. Sungguh dia telah sukses, dia mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mendapatkan derajat yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat mulia, martabat yang tiada tara di sisi Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Idris ini, Allah mengatakan warafa'nahu makanan 'aliyya dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang sangat tinggi. Kenapa? Karena beliau mempunyai kolbun salim, hati yang selamat. Oh, alangkah beruntungnya dan alangkah bahagianya orang yang hatinya bening, yang akidahnya selamat, yang dia mencintai kebaikan untuk manusia sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dia selalu berusaha mengajak manusia ke jalan yang lurus, kepada manhaj yang benar, manhaj, jalan, cara, metode, aturan yang benar. Alangkah beruntungnya orang-orang yang seperti itu, mereka mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah dan mereka mendapatkan martabat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Idris alaihi salam. Karena itu, adik-adikku, anak-anakku yang kucintai dan kusayangi, alangkah senangnya kalau kita bisa meniru Nabi Idris ini. Nabi Idris yang hatinya bersih, kolbun salim. Mari kita bersihkan hati kita. Dari berbagai macam kotorannya. Kotoran syirik, kotoran penyelewengan, kotoran penyimpangan, kotoran iri, dengki, sombong, ujub, takabur, dan berbagai macam kotorannya. Kita bersihkan hati kita seperti Nabi Idris yang bersih hatinya kita meniru mereka para nabi, meniru Nabi Idris yang berada di atas jalan yang lurus dan kita juga berusaha mempraktekkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita juga berdakwah mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat beruntung kalau kita bisa menjadi orang yang seperti itu, kita mendapatkan balasan ganjaran yang sangat besar pada hari kiamat nanti. Dan kita termasuk orang-orang yang sukses pada hari ketika semua amal ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun Anda berada, cinta, ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada, terutama kepada adik-adikku dan anak-anakku yang kucintai dan kusayangi. Menurut seorang ahli tarikh, ahli tarikh, tarikh itu sejarah. Uh, bernama Ibnu Ishaq. Salah seorang mu'arikh yang bernama Ibnu Ishaq mengatakan, Wulida Idris fi zamani Adam alaihi salam. Nabi Idris dilahirkan pada zaman Nabi Adam alaihi salam. Wa asha ma'ahu thalathami'ah wa thamaniya sinin. Dan Nabi Idris sempat hidup bersama dengan Nabi Adam 300 308 tahun. 308 tahun. Thumma asara ibnahu Syith. Kemudian Nabi Idris sempat satu masa dengan putra Nabi Adam yang bernama Syith. Wa qad anzalallahu ta'ala alaihi thalathina sahifah. Dan Allah menurunkan kepada Nabi Idris ini 30 lembaran-lembaran berupa wahyu-wahyu. Isinya apa? Kulluha fil mawa'idi wal ahkami wasyara'i'i. Semua isinya adalah nasihat-nasihat, hukum-hukum, dan syariat-syariat. Demikian dikatakan oleh salah seorang ahli sejarah yang bernama Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala. Nabi Idris alaihi salam membawa risalah. Risalah fil islah wad da'wah. Untuk memperbaiki. Jadi semua nabi itu dakwahnya adalah memperbaiki, bukan merusak. Karena itu disinilah pentingnya ajaran yang benar. Kalau sebuah ajaran itu benar, maka berdampak kepada gerakan yang benar. Sehingga yang terjadi adalah perbaikan. Sebaliknya kalau sebuah ajaran itu salah, maka berdampak kepada gerakan yang salah. Lalu akibatnya adalah merusak, bukan memperbaiki. Beliau Nabi Idris membawa risalah berupa perbaikan dan dakwah dan beliau benar-benar menyampaikan dakwah itu kepada kaumnya sebagaimana para nabi menyampaikan dakwahnya memberikan petunjuk, memberikan nasihat, dan beliau mengajak manusia agar beribadah kepada Allah saja yang Maha Esa. Karena memang hanya Allah lah yang berhak untuk diibadai. Allah yang Maha Esa tiada sekutu baginya. Nabi Idris alaihi salam juga berdakwah kepada kaumnya agar iman kepada hari akhir, agar mereka agar mereka membebaskan diri mereka dari adab Allah di akhirat. Nabi Idris ya, Nabi Idris alaihi salam berdakwah agar supaya kaumnya itu selamat dari adab di akhirat. Bagaimana caranya agar supaya kaumnya meninggalkan maksiat-maksiat mulai dari yang kecil sampai yang besar agar supaya kaumnya itu bersikap zuhud kepada dunia, zuhud kepada dunia Maksudnya adalah lebih mementingkan akhiratnya daripada dunianya. Tujuannya adalah akhirat dan akhirat. Obsesinya, cita-citanya, niatnya, keinginannya adalah akhirat. Sementara dunia ini adalah dijadikan sarana menyampaikan ke akhirat. Bukan dunia untuk dunia, tapi dunia untuk akhirat. Nabi Idris alaihi salam berdakwah kepada kaumnya agar mereka beramal soleh, yang mana dengan amal soleh itu mereka akan bisa bahagia di akhirat. Dan amal soleh itu adalah merupakan sebab dan jalan agar supaya seseorang masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat indah itu. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan Nabi Idris alaihissalam berdakwah kepada kaumnya agar supaya mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar supaya mereka mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja orang yang ber, yang berdakwah itu membutuhkan kesabaran. Harus bisa sabar, harus bisa mengemban segala resiko dakwah. Ini pula yang uh, dialami oleh Nabi Idris alaihi salam. Beliau benar-benar sabar ketika dakwah dan beliau benar-benar sama uh, mampu mengemban semua gangguan di medan dakwah. Orang dakwah harus sabar menyampaikan kebenaran karena penuh dengan rintangan, gangguan, onak dan duri. Sabar mengemban dakwah jalan terus dan mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung orang-orang yang sabar karena mereka oleh Allah diberi pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan untuk orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa perhitungan. Jadi orang sabar itu mendapat pahala tanpa perhitungan sabar terhadap godaan-godaan. Godaan itu banyak. Ya, godaan yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan misalnya dihina, dicaci, difitnah, dilecehkan, dicemooh, diancam, diintimidasi dan macam-macam. Atau godaan yang menyenangkan fitnahnya dunia, harta, eh, syahwat, hawa nafsu dan berbagai macam hal-hal yang lainnya dan tentu tidak akan bisa selamat daripadanya kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, cinta, ridho, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada, terutama kepada adik-adikku dan anak-anakku yang kucintai dan kusayangi, mari kita meniru para nabi, meniru Nabi Nabi Idris alaihi salam. Meniru Nabi Idris alaihi salam, berdakwah mengajak manusia kepada Allah dan tentu sabar sanggup mengemban semua gangguan di medan dakwah itu. Memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, yang menyakiti kita, dan terus-menerus mendakwai mereka dengan lemah lembut, dengan hikmah, dengan mau'idah hasana, sampai mereka mendapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah terus tidak mengenal putus asa, tidak mengenal jenuh. Ini adalah kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh, termasuk Nabi Idris alaihissalam, dan tentu pemimpinnya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala jamil anbiya wal mursalin wa sallama tasliman katsira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sabar ketika berdakwah. Kalau kita baca sirah ya, nanti insyaallah di bagian terakhirnya para nabi ini kita akan banyak bercerita tentang uh, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Ah, tentang Nabi Idris, beliau terus berdakwah sampai datang ajal menjemput beliau. Beliau wafat, ruh beliau naik kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beliau mengadakan perjalanan panjang ketika berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Beliau sabar, beliau mengemban semua resiko berat ketika berdakwah sehingga beliau mendapatkan martabat yang sangat tinggi kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan beliau sangat layak untuk dipuji dan mendapatkan balasan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat As-Sahihain Bukhari Muslim pernah menceritakan ketika Isra dan Mi'raj ketika sampai di langit yang nomor empat, malaikat Jibril minta dibukakan Lalu penjaga pintu langit mengatakan, Man anta? Malaikat Jibril menjawab, Ana Jibril, aku adalah Malaikat Jibril. Lalu malaikat yang menjaga pintu langit keempat itu bertanya, Waman maaf, Yang bersama kamu itu siapa? Nah, malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Yang bersama aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat yang menjaga pintu bertanya, "Awaqad ursila ilaihi?" apakah beliau sudah diutus? Eh, qala na'am, kata malaikat Jibril, iya beliau sudah diutus. Lalu malaikat yang menjaga pintu menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan marhaban bihi fa ni'mal maji' eh, Selamat datang. Selamat datang. Sungguh yang datang ini adalah orang yang paling baik, orang yang paling indah, yang paling menyenangkan. Kemudian beliau di sana Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris. Uh, beliau memberikan salam dan Nabi Idris menjawab salamnya. Lalu Nabi Idris mengatakan, Marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang saudaraku yang baik dan nabi yang saleh. Ya. Demikianlah akhir uh, kehidupan salah seorang nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyelesaikan semua tugasnya, beliau sekarang kembali kepada Allah untuk mendapatkan kedamaian di sisinya. Kematian orang yang baik, orang yang beriman adalah merupakan istirahat dari semua payah dan capek selama ini. Marilah kita meniru para nabi dan para rasul, termasuk Nabi Idris alaihi salam, agar supaya kita beruntung dan sukses serta bahagia di dunia dan di akhirat agar agar kita nanti di surga kumpul bersama-sama mereka para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam Allahumma amin semoga kisah ini bermanfaat dan uh, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi Baik, mitra pengerti 100,5 Dawai Islam yang FM kita Eh, pendengarkan di ruang dengar Anda tema yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Al-Hadrami tentang kisah Nabi Idris. Tentunya sangat menarik kajian kita di kesempatan malam hari ini dan kami buka untuk Anda bagi Anda yang ingin bertanya, Anda ingin sharing anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center di 081334183554. Dan alhamdulillah banyak pertanyaan yang sudah masuk di SMS Center. Sembari kami tunggu buat Anda yang ingin gabungan. Eh, kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk satu persatu insya Allah. Tentunya yang masuk terlebih dahulu SMS-nya kami bacakan terlebih dahulu. Dan pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah buku kisah-kisah Nabi? Apa judulnya? Karangannya siapa? Yang lengkap. Sukron jazakumullah khairan kasir. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alih amma ba'd uh, Amin atas doa-doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya uh, Ini pertanyaan yang masuk sudah cukup banyak Di layar monitor kami Dan diharapkan yang sesuai dengan materi ya Kalau di luar materi mungkin kami tidak menjawabnya jadi kami pilih yang sesuai dengan materi pembahasan kita malam ini atau tentang para nabi dan para rasul secara umum. Ini e, pertanyaannya tentang e, buku kisah-kisah nabi, apa judulnya dan karangan siapa yang lengkap. Buku kisah-kisah para nabi itu sangat banyak, sangat banyak. Judulnya itu rata-rata kalau bahasa Arab ya sama, judulnya adalah Qososul Ambiya. Qososul Ambia kisah-kisah para nabi. Dan di antara buku yang yang sangat bagus dan dijadikan rujukan adalah yang ditulis oleh uh, Al-Hafidh Ibnu Kathir rahimahullah taala Qososul Ambia Itu diambil dari buku beliau yang besar yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Diambil satu bagian ya tentang Qososul Ambia kisah-kisah para nabi. Dan juga banyak yang lain-lainnya, ada pula yang, yang mungkin ditulis uh, yang oleh orang-orang belakangan ya, yang lebih ya, dijadikan lebih sistematis misalnya, atau mungkin uh, di, di, di, di, uh, eh, disusun sesuai dengan uh, kelompok umur yang dituju. Misalnya kalau ini ditujukan kepada anak-anak usia usia playgroup dan TK, ya mungkin ada Nah, bahasanya dengan bahasa-bahasa yang seperti yang cocok untuk mereka. Kalau anak-anak usia SD, SMP atau SMA ada bahasanya masing-masing yang cocok untuk mereka, bahasa cara menyampaikan seperti itu. Jadi buku yang yang bagus dan lengkap serta rujukan Qasasul Anbiya ditulis oleh uh, Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian juga ada buku yang bagus dan ini yang eh, mudah ya terutama untuk para pemula Qasasul Anbiya Al-Hadifah Lil Atfal, kisah-kisah para nabi untuk oh, anak-anak. Oh, Ditulis oleh Syekh Muhammad Said Mubayyad atau Mubayyid ya. Itu bagus sekali, tapi entah terjemahannya sudah ada atau tidak. Ya, semoga bermanfaat eh, dan semoga Allah menjadikan kita suka membaca, hobi membaca yang kemudian dari membaca itu kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak lalu bisa kita sampaikan kepada yang lainnya. Ya. Silahkan. Ya. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala. Belum lama ini teman-teman saya menghadiri acara yang intinya tobat dan ini secara massal dan acaranya untuk umum. Ada muslim, Nasrani dan lain-lain. Dan mereka eh, diperlihatkan film rekaman azab kubur dan setelah itu disuruh bermusah bermuhasabah dan sujud ampun sampai semua audiens menangis. Ini gimana Ustaz? E, diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Cara dakwah yang paling baik adalah cara dakwah para nabi alaihi alaihi wassalatu wassalam, terutama adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara dakwah yang paling baik dan itulah cara dakwah yang benar-benar membersihkan uh, jiwa kita, hati kita dan semua kotoran-kotoran kita. Itulah dakwah yang mengajak kepada tazkiyatun nufus. Adapun cara-cara dakwah yang uh, seperti Anda tanyakan ini dikhawatirkan hal ini akan e, menyelamatkan orang dari satu sisi tapi menjerumuskan orang di sisi yang lain. E, seperti campur-campur muslim Nasrani, kemudian juga istilahnya tobat masal lalu disetel e, diperlihatkan film rekaman adab kubur. Yang jadi pertanyaan apakah adab kubur itu ada filmnya? Itu film-film tentang adab kubur itu nggak benar, nggak benar itu bisa direkayasa. Adab kubur itu adalah sesuatu yang gaib. Gaib itu tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Itu film bisa direkayasa, katanya orang dikubur lalu dikeluarkan, eh, wajahnya itu rusak semua, dia dihukum. Eh, itu nggak usah gitu-gitulah, nggak usah gitu-gitu. Cukuplah bagi kita Eh, mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, cukup dan lebih dari cukup. Kalau kita merasa belum cukup dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak akan pernah merasakan cukup. Ya, seperti itu. Apalagi dengan sujud ampun sama semuanya, menangis. Ya, ini jangan dilakukan, dikhawatirkan. Di satu sisi ini menyadarkan, di sisi lain ini menjerumuskan. Atau kalau boleh diistilahkan dengan agak uh, keras sedikit, istilahnya itu selamat dari mulut buaya masuk ke mulut singa, sama saja. Jadi cara dakwah yang terbaik adalah cara dakwah yang dibawa oleh para nabi, para rasul, salafus soleh. Itulah yang membersihkan hati, membersihkan jiwa. Kalau kita tidak puas dengan cara itu, maka kita tidak akan pernah puas dengan cara-cara yang lain dan kita tidak akan tidak akan bisa istiqomah berarti kita meninggalkan sesuatu yang mulia dan kita memilih sesuatu yang yang hina ya mudah-mudahan jelas fadl silakan ya. uh, Assalamualaikum Ustadz ya. diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ustadz kata guru-guru Ana Nabi Idris itu pinter ilmu hitung jadi kalau ingin pintar ilmu hitung, mengirimkan fatihah kepada beliau. Benarkah itu Ustaz? Syukran, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga ridho Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Memang di sebagian buku-buku tentang kisah Nabi Idris ada disebutkan seperti itu. Beliau pandai berhitung, katanya begitu ya. Itu beberapa versi. Namun demikian, bukan berarti kita kalau ingin pinter ilmu hitung lantas ngirim Fatihah ke Nabi Idris Ya, ya nggak bisa seperti itu. Kalau Anda kepingin pinter ilmu berhitung, ya belajar dan belajar dan berdoa. Bukan ngirim fatah ke Nabi Idris. Ya, bukan ngirim fatah ke Nabi Idris. Itu keliru. Karena orang kalau nggak belajar kirim fatah ke Nabi Idris, walaupun seribu fatihah dia kirim, ya dia bodoh terus. Jadi solusinya adalah belajar ya, belajar dan berdoa. Bukan seperti itu. Semoga jelas dan semoga bermanfaat. Allahumma amin. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan RDI yang kami cintai. Uh, apakah besok sudah bisa mulai ibadah 9 hari pertama bulan Zulhijjah? Jazakumullah khairan Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa habbaka ladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala e, memang ya besok insya Allah hari Sabtu itu adalah tanggal 1 Dhul Hijjah. Dan sepertinya kita ini sama dengan jamaah haji insya Allah. Karena sampai sekarang belum ada kabar tentang masuknya Dhul Hijjah dari orang-orang haji sana. Berarti insya Allah kemungkinan sama dengan kita. Jadi kalau kita ingin mengamalkan 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah mulai besok, mulai hari Sabtu. Kalau mau puasa ya puasanya dimulai besok hari Sabtu tanggal 1 Dhul Hijjah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita barokah, memberikan kepada kita berbagai macam kemudahan, sehingga kita benar-benar bisa memaksimalkan amal ibadah pada 10 hari pertama Dhul Hijjah, dan Allah menjadikan kita istiqamah sampai berjumpa dengannya. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui dan diajarkan pada anak usia TK? Apa ada hadis eh, uh, 10 malaikat yang ada pada umumnya? Syukran. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Mengenai jumlah malaikat ya itu enggak terbatas 10. Hanya saja uh, mengenai nama-nama malaikat itu Eh, kita tidak memberikan nama kepada mereka kecuali nama-nama yang memang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya. Itu nama-nama yang ada, eh, kita beri nama mereka dengan nama itu. Kalau nggak ada, nggak boleh kita ngarang-ngarang nama untuk malaikat. Contoh nama-nama yang terkenal tapi nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Seperti malaikat eh, pencabut nyawa. Kita mengenal selama ini namanya adalah Israel tapi di dalam Al-Quran, di dalam hadis nggak ada nama Israel itu. Yang ada di dalam riwayat-riwayat Israeliat. Justru di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis itu hanya disebutkan Malakul Maut. Malakul Maut, Malaikat Maut gitu aja. Kemudian juga malaikat yang menjaga surga. Kita selama ini mengenal namanya adalah uh, namanya Ridwan, malaikat Ridwan. Padahal nggak ada nama itu. Kita cari di Quran, di hadis nggak ada. Ya, kalau penjaga neraka malaikat Malik memang ada. Ya, seperti itu ya. Jadi intinya eh, nama-nama malaikat itu harus sesuai dengan yang ada di Al-Qur'an dan di As-Sunnah. Kalau kita nggak tahu namanya, maka kita iman secara global. Ya, semoga jelas. Fadol silakan. Assalamualaikum Barakallahu fiqh Ustaz Bolehkah kita bercerita kepada anak-anak dengan menggunakan alat peraga Maaf, apakah besok sudah masuk satu Zulhijjah? Mohon RDI mengumumkan jika sudah masuk Zulhijjah. Dan bila sudah jatuh waktunya puasa Arafah. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. fiq barakallah. E, bercerita kepada anak-anak dengan menggunakan alat peraga itu boleh ya. Boleh. Dan itu adalah di antara sarana untuk e, mendekatkan kepada pemahaman. Ya diberi alat peraga. Supaya lebih mudah difahami. Boleh ya selama tetap tentu saja dalam koridor syar'i. Mengenai satu Dhul Hijjah, insya Allah masuknya besok. Mudah-mudahan yang mendengar bisa menyampaikan, yang belum mendengar kepada yang belum mendengar, bahwa satu Dhul Hijjah adalah besok hari Sabtu, insya Allah. Ya. Berarti hari Arafahnya ya sembilan hari setelahnya, tanggal sembilan Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah nanti menjelang Arafah kita juga ngumumkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya sangat suka dengan pengajian ini dan tolong doakan saya agar saya bisa lulus dari kelas 3 sampai SMP dari Hanif di Malang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan ikhlas Ya mudah-mudahan Anda oleh Allah diberikan yang terbaik dan istiqamah semuanya. Sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ya, sebentar ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang baik bagaimana kisah meninggalnya Nabi Idris Jazakumullah khairan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa iyyakum mengenai kisah pastinya itu enggak ada ya yang pasti seperti apa tidak ada riwayat yang sahih yang jelas beliau sebagai manusia beliau juga meninggal dunia karena tidak ada manusia yang kekal ya Ustadz yang saya muliakan kami empat bersaudara kami semua perempuan hanya kepada kami mereka tidak mau sharing sama kami bagaimana sikap kami seharusnya. Ya, jadi beliau ini empat bersaudara ya, semuanya ya. perempuan. Uh, mereka tidak mau sharing sama kami. Jadi nggak mau sharing sama kakaknya mungkin gitu ya. Okay. Ya. ya, caranya adalah ya eh, perlu pendekatan lagi. Mungkin selama ini kurang terbuka, masih tertutup sehingga sungkan-sungkan, malu-malu seperti itu. Jadi perlu uh, mulai sekarang dibiasakan terbuka. Dibiasakan terbuka uh, pendekatan, kemudian juga uh, ngobrol ya, bicara uh, mengajak mereka itu supaya mau uh, menceritakan masalahnya. Ya bagaimana cara kita pancing lah, dipancing begitu caranya. Ya mudah-mudahan ke depan nanti Anda berempat semakin rukun dan semoga semuanya istiqomah di atas ajaran Islam sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Karena sepintas dua kata tersebut sama pengertiannya. Syukron dari Wahyu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh e, mengenai peng, maha pengasih dan maha penyayang itu kalau bahasa Arabnya kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman biasanya diartikan maha pengasih atau maha pemurah. Kalau Ar-Rahim itu diartikan maha penyayang. Maksudnya Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah itu, itu maknanya lebih luas. Rahman, Rahmannya Allah itu luas. Semua makhluk hidup mendapatkan Rahmannya Allah. Orang kafir pun mendapatkan uh, rahmannya Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi harta, diberi anak, diberi keluarga dan yang lainnya. Sehingga Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kullasyai. Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Itu rahman. Tapi kalau rahim, penyayang, itu khusus orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan bahwasanya Allah itu maha penyayang kepada orang-orang beriman Artinya mereka mempunyai nilai lebih. Mereka oleh Allah diberi iman. Mereka oleh Allah diberi ketakwaan. Mereka oleh Allah diberi kedamaian jiwa. Dan mereka oleh Allah diberi bahagia bukan hanya di dunia. Tapi sampai di akhirat nanti. Jadi begitu ya. Jadi intinya Rahman itu maknanya luas. Kalau Rahim itu lebih khusus kepada orang-orang beriman. Itu penjelasan singkatnya. Kalau Anda ingin lebih lengkap lagi silakan Anda dengarkan tafsir surat Al-Fatihah. Dan itu ada rekamannya ya di sini bisa Anda minta dikopikan. Tafsir surat Al-Fatihah ketika kita membahas Bismillahirrahmanirrahim dan juga Ar-Rahmanirrahim. Ya, semoga jelas. Fadol. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua nabi berdakwah kepada seluruh wilayah di bumi? Bagaimana cara berdakwah kepada daerah-daerah yang jauh? Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. E, kalau kita kembali kepada hadis-hadis sahih ya dijelaskan di sana bahwa semua nabi itu hanya berdakwah kepada kaumnya saja. E, berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah untuk semua umat manusia. Yang jelas Allah itu selalu mengutus rasul kepada tiap-tiap umat. Walakat ba'atna fi kulli ummatin rasulan anikbudullaha wajtanibut tauhid. Jadi tiap-tiap umat Allah selalu ngutus rasul berdakwah, beribadah kepada Allah, menjauhi ta'ud. Ya, dan Allah tidak mungkin menyiksa uh, suatu kaum kalau Allah belum mengirimkan kepada mereka utusan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Jadi uh, yang jelas kalau dakwah Rasulullah ini sudah sampai kemana-mana ya. Di perkotaan, pedesaan, semuanya. Seluruh pelosok sampai. Adapun para nabi-nabi yang terdahulu. Itu diutus kepada kaumnya saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, Fadl silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apakah ngajar ngaji juga termasuk dakwah? Afwan, jazakumullah khair. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja ngajar ngaji itu adalah dakwah. Bahkan Anda berada di medan dakwah yang amat sangat luar biasa. Jangan meremehkan ngajar ngaji. Rasulullah SAW itu bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama." yang terbaik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi orang ngajar ngaji di TPG-TPG itu orang-orang yang luar biasa mereka itu, orang-orang istimewa. Anak tidak bisa ngaji, diajari ngaji sampai bisa ngaji. Masya Allah, luar biasa. Kalau anak-anak itu bisa ngaji melalui tangan Anda, maka Anda adalah orang yang paling beruntung. Karena tiap-tiap anak itu ngaji, Anda dapat kiriman pahala. Kalau misalnya Anda telah menjadikan anak-anak bisa ngaji 10 anak saja, mulai dari nol sampai bisa melalui Anda. Selama anak itu ngaji, Anda dapat kiriman pahala terus, alangkah untungnya. Ya, saya ter, saya jadi teringat uh, guru kami yaitu Al Ustadz Umar bin Ahmad Koda, Ustadz Umar Koda. Beliau itu Masya Allah rahimahullahu ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan beliau oleh Allah diampuni dosanya, ditinggikan derajatnya, diberi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan alam kuburnya diluaskan, diberi penerangan cahaya di sana dan mudah-mudahan beliau damai di sana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu ngajar ngaji Masya Allah. Insya Allah orang-orang di sini ya satu kecamatan Klojen, insya Allah kenal dengan beliau. Satu kecamatan Klojen. Karena beliau ngajar ngaji itu puluhan tahun. Mulai dari bapak, anak, sampai cucu diajar oleh beliau. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan beliau ikhlas. Termasuk saya ini adalah di antara kebaikan beliau. Saya dulu bisa ngaji ya melalui beliau belajar ngaji. Di samping juga melalui ayah saya sendiri. Ya Masya Allah beliau ngajar ngaji anak-anak semuanya. Anak, Eh, bapak sampai nek sampai apa sampai cucu diajari ngaji beliau ratusan orang mungkin juga ribuan itu terus itu dapat pahala terus nanti kalau yang bisa ngaji melalui beliau itu ngajarkan ngajinya kepada yang lain itu beliau juga dapat lagi jadi modelnya kayak bisnis multi level marketing itu loh jadi semakin banyak pahalanya terus bercabang bercabang bercabang luar biasa jadi anda ngajar ngaji itu masya Allah masya Allah anda berada di medan terdepan itu medan jihad, ngajar ngaji Al-Quran, kitab Allah yang suci. Mudah-mudahan Anda istiqamah. Mudah-mudahan Anda oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan ikhlas dan kita semuanya. Sampai ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala eh, Nabi Idris di langit empat Apa dengan Nabi dua yang lain Syukran wassalamualaikum Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Terlimpahkan kepada anda semuanya Allahumma amin Disebutkan tadi ya di dalam riwayat As-Sahihain Bukhari Muslim bahwasanya di langit yang keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Ya, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abdullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara dakwah terhadap suami dan bagaimana doa untuk bisa selalu istiqomah berdakwah di jalan Allah? Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi cara dakwah kepada suami ya dakwah ya, bicara aja, ngobrol yang santai sambil minum kopi, minum teh atau sambil makan makanan kecil. Ya ngobrol santai aja, pelan-pelan sampaikan. Misalnya Anda mau menyampaikan masalah uh, supaya suami Anda rajin sholat ke masjid misalnya Ya ngobrol santai, sambil santai aja enak ya. Uh, anda cerita, saya pernah dengar uh, di ceramah itu ada kisah tentang seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Beliau itu orangnya buta, beliau itu orangnya rumahnya jauh dari masjid. Ya sebutkan, mau sebutkan. Beliau mula-mula minta izin supaya diizinkan sholat di rumah. Rasulullah mula-mula mengizinkan. Tapi kemudian Rasulullah memanggil beliau. Kalau beliau itu dengar adan, supaya ke masjid. Jadi di sini uh, wahai suamiku, aku lihat di sini bahwasanya uh, masya Allah ya, eh, ternyata sholat uh, di masjid bagi orang laki itu seperti itu. Ya ngobrol santai aja, anda atur sendiri caranya. Tinggal sekarang anda menentukan misi anda apa, visi dan misi anda yang mau anda sampaikan apa, pesan moral yang akan anda sampaikan apa, tinggal ngatur caranya. Yang santai, jangan tegang, santai Bahkan kalau perlu sebelum Anda dakwah, Anda tunjukkan dulu bakti Anda kepada suami. Sehingga suami semakin cinta kepada Anda. Ketika Anda sampaikan, langsung suami nerima. Karena suami merasa ini istri saya ini Masya Allah ini, ini cinta kepada saya, sayang kepada saya. Begitu. Ya, mengenai doa istiqomah, itu doa istiqomah banyak. Termasuk ketika Anda sholat ya, ketika baca fatihah itu antum hayati, Anda hayati. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu dihayati. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya adalah, Ya Allah, jadikanlah kami istiqamah di atas jalan yang lurus. Jalan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga Anda bisa berdoa dengan, Ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik ya muqallifal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya jadi maksudnya itu wahai zat yang membolak-balikkan hati tetapkan hatiku di atas agamamu ya mudah-mudahan jelas mudah-mudahan Anda istiqomah dan kita semuanya mudah-mudahan Anda mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin ya betul Assalamualaikum Ustadz, teman saya pengen masuk Islam syarat masuk Islam baca syahadat. Nah, harus ada berapa saksi dan dia punya tato, nggak bisa dihilangkan. Terus bagaimana? Tapi dia takut uh, ketahuan saudaranya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Islam itu ya langsung aja masuk Islam, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak pakai saksi pun enggak apa-apa. Enggak pakai saksi sudah masuk Islam dia. Saksinya adalah Allah dan malaikat semuanya. Tinggal setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu, dia harus uh, konsekuen, konsekuen ya, belajar Islam, belajar ngaji, belajar sholat, dan yang lain-lainnya. Kemudian mengenai tato, kalau bisa dihilangkan dengan cara yang tidak membahayakan, dihilangkan. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa dibiarkan. Karena sekarang ini ada cara-cara yang tidak membahayakan ya, dikasih apa gitu oleh dokter yang ngerti, itu bisa hilang tatonya tapi e, mengeluarkan biaya yang ya agak besar sedikit begitu. Itu kalau mampu. Kalau nggak mampu, nggak apa-apa walaupun tatonya itu dibiarkan. Yang jelas jangan sampai menghilangkan tato dengan cara-cara yang membahayakan ya, dibakar, disetrika itu nggak boleh. Itu madarat ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar. Tidak boleh mendatangkan madarat dan tidak boleh membalas madarat dengan madarat. Itu mengenai tato. Mengenai uh, takut ketahuan saudaranya, ya jangan sampai ketahuan. Dan pengetahuannya pelan-pelan disembunyikan Islamnya sambil uh, dikuatkan hatinya. Kalau toh nanti ketahuan, dia harus sudah siap menerima resikonya. Ya, dipertimbangkan nanti resikonya ini dan itu, dan dia siap semuanya. Seperti para sahabat dulu juga gitu kan, ada resikonya. Ya, insya Allah mudah-mudahan oleh Allah diselamatkan ya di dunia dan di akhirat, diberi hidayahnya. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa putus asa dalam menghadapi masalah yang bertahun-tahun belum selesai? Makasih, wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, cara menghilangkan rasa putus asa ya, cara yang terbaik adalah tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Anda berusaha maksimal yang Anda mampu, yang Anda nggak mampu serahkan ke Allah. Tawakal ada yang ngatur, yang di atas langit sana yang ngatur semuanya. Seperti itu. Karena kalau nggak gitu, ya kita berat nanti. Kita serahkan semuanya kepada diri kita, ya kita berat, kita nggak mampu, kita hancur, kita akan binasa. Jadi tawakal ya. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Orang yang tawakal kepada Allah, oleh Allah diberikan kecukupan, dicukupkan oleh Allah. Berdoalah kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan, tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Yang penting Anda punya niat baik, Anda berusaha, tawakal. Tawakal itu amalan yang sangat indah dan kita akan menjadi orang yang damai kalau kita tawakal. Insya Allah Anda bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami sangat ingin mempunyai hati yang bersih. Kami berdoa minta kebersihan hati serta mohon lindungan dari syirik. Tapi kenapa hati selalu ada ujub dan riak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Uh, semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Ya inilah memang kehidupan, selalu ada uh, pertentangan. Begitu timbul ujub, timbul ria, Anda padamkan, Anda hilangkan, ya. Naik timbul lagi, dihilangkan lagi, itulah kehidupan selalu ada asyira bainal haq wal batil ila yaumil qiyamah. Pertentangan antara hak dan batil sampai kiamat. Jadi memang wajar ya, nanti tumbuh ria, ya Anda hilangkan. Anda taubat, minta ampun, dihilangkan. Bersihkan, bersih, Alhamdulillah. Timbul ujub, ah, dihilangkan lagi istighfar, taubat kepada Allah. Hilang. Keluar lagi ria, terus seperti itu. Memang inilah kehidupan, perjuangan. Sampai Eh, limit hidup kita ini habis sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di mana kami bisa mendapat buku-buku bacaan tentang kisah para nabi yang lengkap? Yang Ustadz sampaikan tadi. Syukran. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di toko-toko buku agama, insya Allah Anda bisa mendapatkannya ya. Insya Allah bisa mendapatkannya. Silakan datang aja ke toko-toko buku agama, e, tanyakan di sana tentang buku kisah-kisah para nabi, kumpulkan semuanya dan Anda nanti bisa e, mengeceknya sendiri-sendiri. Ini begini, ini begitu. e, karena para pendengar setia radio dakwah Islamiyah ada sebuah kaidah ya, ini penting. Sebuah kaidah tentang buku. Ini terutama bagi yang kutu buku, yang suka baca yang suka uh, uh, mengoleksi buku. Ada kaidah dalam buku ini yang berbunyi la yughni kitabun an kitabin. La yughni kitabun an kitabin. Sebuah kitab tidak membuat kita merasa cukup dari kitab yang lain. Sebuah kitab tidak membuat kita merasa cukup dari kitab yang lain. Maksudnya, semua kitab itu baik, saling melengkapi. Jadi jangan kita mengatakan saya kitab ini saja, cukup, nggak mau yang lainnya. Oh keliru. Yang benar adalah kitab ini bagus, kitab itu bagus, saling melengkapi. Yang di sini ada, di situ nggak ada. Yang di situ ada, di sini nggak ada. Nah, saling melengkapi. Jadi sebuah kitab tidak serta-merta menjadikan kita merasa cukup dari kitab-kitab yang lain. Enggak, semuanya bagus. Yang penting tentu saja yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Pemahaman Salafus Saleh rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Ya insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Fadol silakan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Anda mau bertanya tentang Nabi Khidir karena masih belum mengerti tentang beliau karena kurang referensi. Juga banyak yang berpendapat bahwa beliau belum meninggal. Juga ada yang menceritakan tentang sandal yang tertinggal di surga. Kalau tidak salah pada saat itu diajak melihat surga. Apakah itu benar Ustaz? Syukron jazakumullah khairan kasir. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Uh, mengenai Nabi Khidir ya, memang ada kontroversi apakah beliau masih hidup ataukah beliau sudah meninggal. Ada sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar rahimahullahu taala membahas tentang Nabi Khidir, beliau bawakan dalil yang lengkap lengkap ya dari semua kelompok yang berbicara tentang Nabi Khidir dan beliau sampai pada kesimpulan bahwa Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Ya itu ya, mudah-mudahan jelas. Iya, Fadal silakan. Assalamualaikum Ustaz. Rahimakumullah, apa puasa di bulan Arafah hanya 10 hari saja? Karena saya pernah mendengar puasa selama 27 hari jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, wa rahimakumullah uh, puasa Arafah tanggal 9 ya, 9 Hijjah ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Adapun puasa 9 hari itu memang ada hadisnya ya, 9 hari mulai dari tanggal 1 besok hari Sabtu sampai tanggal 9 yaitu hari Arafah nanti. Itu yang ada dasarnya seperti itu. Bentar ya. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin puasa bulan Zulhijjah sampai selesai tapi saya punya uzur. Insya saya mau berpuasa cuma separuh saja dan bagaimana hukum rukun hukum hukumnya hukumnya terima kasih Ustaz. Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh amin atas doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Uh, kalau seandainya seorang perempuan ya ada udur misalnya datang bulan nggak bisa puasa ya nggak apa-apa. Memang itu udur nggak masalah ya. Kalau nggak ada halangan puasa, kalau ada halangan ya nggak apa-apa nggak puasa. Karena memang yang menjadikan anda berhalangan itu bukan anda sendiri, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nggak ada halangan silakan berpuasa. Kalau ada halangan ya nggak puasa ya nggak, ya memang nggak boleh puasa. Dan mudah-mudahan niat anda itu yang baik itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala eh, sehingga Anda eh, termasuk orang-orang yang berpuasa. Bentar ya. Ya, kontrol silakan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi dijelaskan e, Nabi Idris di surga tingkat 4. Bagaimana dengan alam barzah yang ada 9 sebelum sebelum kiamat? Apa sekarang surga neraka sudah ada? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Memang ya alam barzah itu ada, yaitu di alam kubur dan juga surga dan neraka sekarang sudah ada. Karena Allah mengatakan tentang surga itu uiddat lil muttaqin, telah disediakan untuk orang bertakwa. Demikian pula Allah berfirman tentang neraka uiddat lil kafirin, telah disediakan untuk orang kafir. Jadi akidah kita ahli sunnah wal jamaah adalah al jannah al, al jannatu wan naru makhluqatan. Surga dan neraka itu makhluk yang sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai Nabi Idris ada di surga tingkat 4 dan juga ada Nabi Adam di surga yang tingkat 7 bahkan bersandar di Baitul Makmur. Nah, itu itu alam alam gaib ya kita nggak mampu menjangkau akal kita nggak mampu menjangkau bagaimana Rasulullah ketemu dengan mereka dan yang lain-lainnya. Jadi nggak bisa dijangkau oleh akal kita itu. Karena tidak semuanya bisa dijangkau oleh akal kita yang yang sederhana ini. Banyak hal-hal yang nggak mampu. Yang namanya goib itu ya, goib itu tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Goib itu kita mengetahuinya hanya dari uh, pemberitahuan, dari wahyu. Allah mengatakan begini, Rasulullah mengatakan begitu, kita iman, ami, uh, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Ya seperti itu ya, mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira mungkin itu dulu yang bisa saya jawab dan mohon maaf kalau ada yang belum terjawab yang lainnya yang di luar materi, mungkin yang juga yang tidak e, layak dijawab di radio, mohon maaf, insya Allah bisa ditanyakan pada waktu yang lainnya. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال Ya Allah Puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu, curahkan solawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. dan kami berlindung kepadamu dari sikap licik dan kikir dan kami berlindung kepadamu dari eh, dikalahkan oleh manusia dan dililit oleh hutang dan kami berlindung kepadamu dari sikap lemah dan sikap malas Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Ya Allah kami mohon kepadamu agar engkau menutup umur kami dengan husnul khatimah dan kami berlindung kepadamu daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, kumpulkan kami nanti ya Allah di syurga bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Jadikanlah kami mampu meniru para nabi dan para rasul ya Allah. Jadikanlah kami mampu meniru mereka, berilah kemudahan kepada kami untuk meniru mereka dan berjalan di atas jalan mereka yang lurus yang menyampaikan kepadamu.